yushtaradil kubul wa idza kana ala ma'ayyan ka wa uladi fa yushtaradul kubul contoh daripada wakaf adalah misalnya saya mengatakan aku wakafkan rumah ini kepada para pokara bedanya antara wakaf kepada jihad muayyana sama jihad amma kalau kepada jihad amma itu tidak perlu kepada gobul ya saya terima dahulu. Tapi kalau jihad muayyana seperti sewa koper untuk Z dan anak-anaknya, sewa koper untuk ahlu bait daripada Darul dakwah misalnya, maka hukumnya e, wajib atau disyaratkan ada kobul di situ. Kalau tidak bilang kobul berarti sah itu wakafnya. Kalau tidak, tidak ya sah. Jadi seperti itu. Kemudian Hukum taklif bil wakaf. Nah, boleh tidak taklik di dalam wakaf? Jadi menggantungkan wakafnya kepada sesuatu itu hukum taklik bil wakaf. Laisi iya hukum. Ya, namu lam yubna ala taklif wa sirayah illa fil mas'alati. Ya, katanya kalau ditaklik itu tidak sah. Jadi kalau semua kalau semua aku punya anak, tanah ini aku wakafkan. Itu nah, nggak boleh, nggak boleh wakaf dan boleh itu dalam wakaf nah, kemudian karena tidak berdasarkan kepada albaliyah umumnya atau siroya dengan otomatis akan seperti itu hukumnya itu siroya dan ilah di masalah kita sudah dua masalah ya taklik dalam waktu menyesal. Apa itu? Yang pertama kita adalah kobil maut jika digantungkan dengan kematian. Kan bola seperti jika seseorang yang akan mewakafkan dia berkata, Ida itu fadari maupun kata ilaika. Kalau aku meninggal maka rumahku aku wakafkan untuk Aika. Nah itu boleh. Akan digantungkan kan dengan kematiannya. Itu boleh. Tapi kalau seumpama aku berhasil aku akan mewakafkan. Nah itu belum itu itu masih wacana itu masih keinginan masih azam iya, nah tapi kalau sama kalau sama aku dapat kabar gembira saya telah mewakafkan tanah ini untuk dasar karena kalau jika jadi karena waktu itu saya nanti. Ayah itu selalu cukup lama ini sih wakaf Kalau mati kaitan dengan matiannya Maka hukumnya sah wakafnya Tapi Wa islamu bihi masakal wasiyah dan hukumnya yang terkait dengannya sama seperti seputar hukum wasiat kalau dua sepertiga atau sepertiga saja sah kalau di atas sepertiga tergantung pada kesepakatan dan izin ahli waris yang lainnya nah, gitu terus ya justru rujuk kepada wafat tidak boleh dia menarik kembali wakafnya itu sebelum kematiannya Waktu baru minatul dan dianggap kalau wasi itu dianggap sah atau diteruskan maka hanya sepertiga kalau lebih nanti tergantung kepada kesepakatan dan izin serta daripada yang lainnya yang kedua kita idakan nabi ma'ido itahir Aisyah bil etik nah, kecuali kalau seumpama taklitnya itu digantungkan dengan suatu pekerjaan yang seperti membebaskan dan seperti membebaskan budak kalau masjid masih kayak boleh saja Ramadan fakat wakaf tuh arti bulannya masih dan nah, jadi itu kan tidak ada pemiliknya lepas sudah kalau semua data Ramadan maka aku telah mewakafkan tanahku ini yang di tempat ini yang tertentu yang telah ditentukan atau diketahui sebagai masjid oleh kuno masjidan illa idza Ramadan maka tidak menjadi masjid kecuali kalau sudah karena itu termasuk yang dikecualikan wakaf digabungkan tapi yang sah kemudian hukum wakaf al mukabe apa hukumnya wakaf yang mukabe jadi wakaf mukabe itu seperti yang dijelaskan pada pelajaran lalu kalau yang menerima wakaf itu bukan termasuk ahlinya misalnya seperti binatang dan sebagainya dia tidak kan memiliki harus di antara syaratnya wakil e, eh, maupun alihnya itu dia bisa memiliki. Kalau tidak bisa memiliki, maka itu dianggap mukote namanya. Lalu salah tahan. Jadi mukote itu yang terkait dengan wakaf itu ada tiga keadaan. Yang pertama al awal. Kalau mukotenya di awal, seperti apa? Dan ya pula wakaf itu ala man zayulatu min awladi itu Aku akan wakafkan panah ini untuk siapa yang akan dilahirkan masih belum dilahirkan masih belum ada kepada siapa-siapa yang akan dilahirkan daripada anak-anakku baru untuk mukarram kalau dia seperti mana gimana kau mau wakaf berarti wakafnya itu batal tidak sah sama sekali karena apa yang yang, yang awal itu adalah yang paling menentukan kalau mukotik kedua ketiga dan seterusnya itu sah tapi yang awalnya harus sah tapi kalau awalnya sudah mukotik tidak sah yang kedua mukotik tani al sah dan yaqulu waqaftu ala zaidin thumma rajulin thumma bukara aku aku aku wakafkan tanah ini untuk Zaid dulu setelah Zaid meninggal maka untuk seseorang seseorang itu tidak ada baru kemudian untuk fuqara jadi mukafirnya di mana wasat kedua Aku kalau wakaftu ala Zaidin cuma hadi darah cuma fuqara aku wakafkan tanah ini kepada Zaid lalu kepada kendaraan ini atau kuda ini kuda itu kan termasuk yang mereka memiliki memiliki binatang. Sumal mukorot lalu kepada para mukorot. Tadi kan mukorotnya dua, mukorotnya kedua. Jadi orang kedua atau kena-kena. Bayusrofu li Zaidin sumal mukorot. Maka yang kedua dianggap tidak sah. Sehingga Karena tidak dianggap tidak sah, maka setelah yang pertama langsung meloncat kepada yang ketiga. Jadi yang ketiga sekarang menduduki yang tidak sah itu kalau terjadi seperti itu. Nah ini cuma sebagai contoh, maka kiaskan gambar contoh ini yang lainnya itu dia di kepada yang kepada contoh itu. Kemudian itu hukum al-qaf sahih wa fi kayfiyat sahih tafsir nah, ini. Sedangkan ini ya, hukumnya al-waqaf sahih, wakafnya sahih. Tapi cara penggunaannya dan penerapan wakaf itu sendiri ada perbedaan. Yang pertama, inna ya'rif amadul intibai kalau semua tidak diketahui kapan selesainya, tidak ada akhirnya. Dan yakul wakaf ala zaidin cuma rajulin cuma bukara. Seperti kalau dia mengatakan, aku akan wakafkan tanah ini untuk saya dulu, baru untuk seseorang, baru kemudian untuk bukara. Seseorang itu kapan matinya? tidak kan ada ketahuan. Kecuali untuk Zaid semua untuk binatang, binatang ada kematiannya. Bisa mati. Tapi untuk orang, orang itu siapa? Seorang itu bukan tidak diketahui kapan matinya juga tidak diketahui kenapa tidak diketahui karena tidak diketahui siapa orangnya bagaimana tidak diketahui kapan matinya orang yang saja tidak diketahui nah, gitu. berarti apa tidak ada batasan waktu yang berakhir yang bisa ditunggu akhirnya kalau tadi seperti ini maka yang kedua itu jangan batal dan tidak sah langsung yang kedua yang ketiga menjadi kedudukan kedua tapi yang kedua, impurifa amadu ini kalau seumpama kita bisa mengetahui yang mengkote itu ada batasan akhirnya. Tanya pul seperti dia mengatakan wakaf kalau Zaidin cuma hadis dapat cuma wakaf. Aku akan wakaf ke tanah ini untuk Zaid. Kalau saya meninggal maka untuk kuda ini. Baru kemudian aku kalau kuda ini ada waktu ini. Tidak ada yang hidup terus. Berarti kan tinggal nunggu waktu matinya kan. Nah, katanya Wa yusrafu ila zaidin thumma idza mata yusrafu ila aqrab rahimin di waqif. Kalau tadi seperti ini karena ada batasan waktu yang berakhir walaupun mubham dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi mau alih seperti binatang dan sebagainya. Maka berikan dulu kepada Zaid sesuai dengan waktunya, mandatnya. Lalu setelah itu diberikan kepada kerabat yang paling dekat kepada eh, wakil dan mudah atau eh, tahaya tidak bahas lama binatang itu masih hidup. Kalau sudah binatang itu meninggal baru kemudian diberi kepada para orang-orang. Cara penggunanya begitu. Cara perlakuannya. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang mukotnya itu akhir. Tadi kan yang pertama, mukotnya kedua, yang kedua ada perincian dua. Kalau mukotnya yang akhir gimana? Dan ya pula waktu ala zaidin cuma duriyah deh. Walam yazid sayan auzada cuma Aku wakafkan tanah ini atau rumah ini untuk Zaid, lalu kemudian untuk keturunannya. Kan? Eh, Aduriyah itu Nasal, Akib, semuanya itu Auladul Bana, semua itu Aduriyah Ala, ala, ala man yutasab ilaih minum eh, Kemudian Walam yazid saya auzada summa rajulain. Nah, hukmuhu yusrafu ila zaidin wa uladi. Fa idza ma'atu surifa ila aqrabi rajulin lil waqi'. Jadi kalau mukotnya akhir itu maka kita berikan sesuai dengan mandatnya kepada orang pertama, kedua, dan yang kalau sudah yang terakhir sampai sudah waktunya kepada orang yang mengkotek itu yang terakhir itu langsung berikan kepada keluarga wakil beri wakil. Kama qala sahibu safar zubat bahwa satu wa akhirun ini kapak bahwa tidak ila aqrabi waqifin raja. Kalau seumpama mengkoteknya wasat, begitu pula mengkotek akhir maka hukumnya <clears throat> pada saat sudah berada masa kepemilikannya untuk mengkopi baik wasat ataupun akhir maka dikembalikan kepada akal birahim yang diluapi oleh dekatnya kerabat wakil hukum satu wakil kalau seumpama ada seorang wakil tapi masyruto disyaratkan suatu syarat jadi seakan-akan ada intervensi dikit hari ada intervensi tapi secara bukan secara keseluruhan secara keseluruhan itu boleh ya ya sih usaha boleh usahakan sesuatu boleh ya pilih hadis al muslimuna indah surutihim karena muslimun berhak untuk mendapatkan atau menerapkan syarat-syarat yang diinginkan mereka Walamma walamma ruwiya an Sayyidina Umar anahu wuliya anahu wali amra sadaqatihi summa ja'alahu li Hafsah Fema asyad cuma liuli royi minat ahliha Karena dikukul Sayyidina Umar bin Karena dia e, telah menangani sendiri ya urusan sodakohnya dia semasa hidupnya nah, Kemudian dia jadikan kepada Hafsah selama dia masih hidup Lalu kemudian kembalikan kepada orang yang berhak atau yang ahli dalam pembagian itu Itu untuk sodakoh yang saya bahas ya Nah, di sini kalian jadi bau, jadi harus diikuti apa syaratnya wakil itu. Bahwa karena si syari kedudukannya itu sama seperti nas syarik yang harus dilaksanakan. Jadi mandat yang kuat itu. Idal mengkali asalkan gak berbentangan atau gak bertolak belakangan dengan syari. Nah, tapi kalau melanggar syariat, nah nggak boleh. Tapi kalau karena pada waktu dimaklumkan, dimaksiatil. masih boleh. Tapi silakan kita karena itu kan asal mulanya kan harta kita. Kemudian kita wakafkan. Tapi di balik wakaf itu kita inginkan sesuatu. Sesuatu yang diinginkan kita itu kita ungkapkan dalam syarat, tentunya syarat. Hmm. Eh, syarat dalam mandat wakaf. Nah, itu harus dilaksanakan, diterapkan. Hmm. Dan bagi butas dia, bina nubuh alihim, awi takdim di bawahihim, dunan faat, awi itu dalik, kata fawat bina hum, watak dia di bawahihim, tidak syarat dalik. Seperti apa? Seperti nubuh alihim harus menerima hasil daripada wakafnya sama rata, ada beda laki pokok perempuan harus disaklasakan. Kalau dia mencatatkan seperti itu, atau kalau semua ada yang lebih tidak punya standarisasinya, berarti dia itu memasukkan cuma sekian, maka dia lebih berhak untuk berangkat lebih sekian persen. Nah, boleh harus itu Itu contoh-contohnya salah. Atau ditentukan nanti anak-anak laki baginya sekian, anak perempuan dapatnya sekian, cucu laki dapatnya sekian, cucu perempuan dapatnya sekian. Dia sendiri yang menentukan. Ini kalau wakaf kan tidak ada ketentuan, biasanya nggak apa-apa itu dijalankan sesuai dengan mandatnya dan harus tulis di dalam ikrar wakaf itu jadi sama seperti saya wakafkan tanah ini nah, dengan syarat saya akan menggunakan di antara tanah ini sekian meter untuk penguburan keluarga laksanakan nggak boleh dilaksanakan itu boleh dilaksanakan itu wakaf masyur kemudian Ketahuan dalam takdir tadi tidak satu sekali. Wa itu takdiru di dalam syariat ada takdir. Adapun kalau tidak disyaratkan, tidak disyaratkan sesuatu, maka sesuai dengan mandat syar'i, mandat agama. Kama dora saya bersobat disebut wa tiddu wa taqdimu wa ta'khuru nadiruhu ya'muruhu wa kiru. Sedangkan Buat itu jadi apa? Yang ini sekian, yang hanya sekian. Ini didahulukan, yang ini diakhirkan. Nah di lugu akhirnya yang makan demikian maka sesuai dengan syaratnya itu dia harus menerapkan banyak mulu wa Nah, Nadir wakil siapa nanti wakil itu? Seperti pada ini, ini wakaf, tidak ada pemiliknya. Nadirnya siapa? Nah katanya Ya Yahtajul waqaf ila ya ya'muluhu wa yu'ajiruhu wa yusliuhu. Jadi setiap barang harta benda yang diwakafkan itu membutuhkan pada najin. itu pengurus wakaf. Bahasa saya itu pengurus wakaf. Dia menentukan. Dan dia yang memakmurkan, dia yang menyewakan, dia yang memperbaiki dan sebagainya, dia yang mengatur keuangannya dan sebagainya. Itu itu namanya najin. Wah itu saya guna buat wakaf nafsu boleh si wakil itu sendiri yang melakukan yang menjadi nadiah boleh. Awian si kurajulan aminan atau dia makan seseorang yang dipercaya dan dapat dipercaya boleh. Baitalannya pun baitawal lal hakim anadora tentang sekal tidak ada. Maka nanti yang menentukan itu adalah hakim. Siapa hakim di sini adalah mahkamah pengadilan agama. Dia yang menentukan nanti. Ini siapa yang hak untuk untuk melaksanakan eh, pengurusan daripada yayasan ini. Nah, yayasan itu seperti itu wakaf itu kan yayasan itu kan tentunya wakaf semuanya. Hmm. Awiyukatiba ahadan anhu atau itu menunjuk seseorang sebagai ganti daripada dia. Nah, gitu. yang yakul baitau lal hak mana darata binafsihi awiyukatiba ahadan kan anhu sebagai ganti daripada hakim itu. untuk nadir asal ah, pada ini Siapa yang nadirnya? Iya Habib kan? Nah, nanti kalau seumpama ada unsur, maka siapa yang ditunjuk akan biasa. Nah itulah yang jadi nadirnya, jadi pengurus di perwakilan. Wasyurut nadir syaratnya nadir hal adalah batinan, dan cukup dengan adalah tuahiro harus diikutkan seorang yang fasik diketahui baik dengan jelas dan nyata bahwasanya dia seorang yang bukan fasik siapa fasik fasik yang pernah melakukan dosa besar atau selalu terus menerus melakukan dosa kecil yang kedua al-kifayah wal ihtida ila tasarruf al-maqsud minhu. Dia itu mampu untuk menerapkan, untuk menyalurkan sesuai dengan penyaluran yang semestinya daripada barang atau harta benda yang dibawa Yang mampu. Kalau dia tidak mampu, dia tidak berhak kembali pada hakim nanti hakim Wajibatuhu ibaratul ibaratul asli wa ta'jiruhu. Sedangkan wajibannya nadir itu adalah bagaimana caranya supaya sesuatu yang diwakafkan itu terus e, berkesinambungan dan putus. Jadi kalau ada yang rusak dibetulkan untuk kemaslahatannya dikembangkan itu semua pekerjaan nadir. Ibarat imaratul asal wa ta'jilu. Hibdul asal wal Menjaga harta benda yang asal itu yang yang jadi wakafan itu. Hifdzul gula, gula itu hasilnya. Wa itu qawaidu kal ujra allati tustaghallu minhu wa wa qismatuha ala mustahikiha Itu pula hasil daripada harta benda yang diwakafkan itu yang menentukan adalah wakaf eh, nabil. Nabil. Daripada hasil e, wakaf tanah yang dijadikan ladang, kebun, tambak, misalnya. Nah, kemudian membagikannya kepada yang berhak juga mereka hadir. Azlun nadir. La yajuzu lil waqif azlun nadir al muayyan ala al waqfi. Jadi bagi orang yang mewakifkan itu enggak enggak berhak itu e, sampai memecat misalnya nadirnya yang telah ditentukan halat al waqaf karena di itu kalau menentukan ini bulan misalnya wakaf saya akan ke tanah ini untuk pesantren yang aku serahkan kepada si bulan nah, berarti kan bulan itu kan muayyan kan nah, ternyata tidak sesuai dengan seleranya misalnya nah, dia tidak berhak untuk apa memecatnya jalan tahliyatuhu yakunu bina hakim tapi nanti yang menentukan bukan dia yang menentukan adalah hakim karena begitu wakaf maka harta benda tersebut bukan lagi miliknya, tapi berpindah kepemilikannya menjadi milik siapa? Allah dan Rasulnya. Yang, men- yang menggantikan Allah dan Rasulnya dalam hal ini, yang paling adil itu adalah hakim. Jadi karena ada orientasi di situ. Ujian nadir. Nah, sedangkan kalau nadir itu memerlukan kepada upah, dari mana diambil upahnya? Ya dulu masyurikolahu wa inzada ala kalau dia itu mencaratkan, aku mau jadi lanjut dengan syarat, aku ingin dapat upah sekian. Nah, berarti berapa yang disyaratkan itu ya? Haknya dia. Nah, kalau kalau disyaratkan, berarti kita kembali pada pejabat tulis. Biasanya orang seperti dia kerjanya itu berapa bagian? Berapa upahnya? Nah, kalau kok, kamu nggak kita cizihi. Sekarang kalau ada harta benda yang diwakafkan tapi memerlukan kepada perawatan seperti eh, binatang, kendaraan nah itu kan memerlukan kepada e, eh, ngaji makan dan sebagainya nah, mobil perawatan dan sebagainya nah, itu dari mana Kalau hanya bisa diwakil, maka ikutkan apa yang disarankan oleh wakil apa itu ikutkan apa dituruti apa mereka kalau tidak ya dari hasilnya itu kemudian dibuat untuk e, apa menghidupinya perawatnya al waqtu lazimun kalau itu telah rujuk jadi wakaf itu hukumnya termasuk transaksi yang lazim. Jadi nggak boleh dicabut kembali. Kalau sudah dikatakan aku wakaf ke tanah ini, mulai saat itu sudah tanah itu bukan milik dia lagi dan, dan tidak bisa ditarik lagi. Kama qala saya bersama bin Jumat wal waqfu lazimun wa milkul bali al waqfu wal masjid kal ahrari. Jadi wakaf itu hukumnya lazim min tarafain. Wamilkul milkul bari dan menjadi kalau sudah harta itu benda itu diwakafkan maka itu adalah milik Tuhan milik Allah yang menciptakan wal masjidul ahrari maka buat wakaf wa hati ini. Nah, sekarang boleh ya mampu menjual barang harta benda yang sudah terlanjur diwakafkan tanah diwakafkan boleh ya jual beli la yajuzu bayul wakaf wala hibatuhu wa in kharib walaupun sampai rusak dalam bahasa Indonesia tapi nggak boleh jual beli tanah sudah bapak kan nggak beli saya jual belikan karena kan jual beli itu ya jual beli itu kan sah kalau yang menjual itu adalah pemiliknya ya nggak jual beli itu sah kalau yang menjual itu pemiliknya sekarang pemiliknya bapak siapa siapa menggantikan Allah nah itu masalahnya dan tapi seperti itu nah sehingga apa baik peduli itu kan tidak sah baik peduli itu menjual barang orang lain dengan keyakinan orang lain kalau dia itu tahu dia menjualnya dengan harga itu dia akan senang. dia boleh, itu harga yang peduli. Karena apa? Syarat jual beli itu harus yang menjual itu adalah pemiliknya sendiri. Nah sekarang kalau wakaf itu pemiliknya Allah Rasulullah. Nah bagaimana kita akan mewakili keduanya, mewakili Allah. Oh dari kita lihat hayati kajian bustan daron. itu nah, pula merubah keadaannya boleh. Ini wakaf untuk masjid, menjadi pondok, nggak boleh. Ini wakaf untuk pondok dengan masjid, tidak boleh sesuai dengan matanya. yang dikatakan oleh wakaf ini. ada yang mau mawqu qasijat dan masjid fa supaya yang mau masjid Nah, kalau seumpama suatu yang terkait dengan harta benda wakaf diwakafkan itu seperti sejadah diwakafkan, kemudian sama akhirnya usang, tidak layak dipakai. Nah, maka boleh dijual asalkan ada masalah nanti uangnya itu jualnya tak kembali lagi masjid.

wala tayassara matlabun anda jadi matlabun tidak akan terputus suatu permintaan jika engkau memintanya dengan Tuhan dengan Allah dan dia akan mudah suatu permintaan jika engkau memintanya dengan dasar diri. Nah, ini adalah sebuah hikmah yang harusnya kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa maksudnya? Coba lihat di salahnya. Man anjala hawari billahi ta'ala wal taja buat wa tawakala fi amrihi kullih alaih kafahu hukum Nah, jadi barang siapa yang meletakkan dan memposisikan semua hajatnya dan keperluannya kepada Allah dan bersandar kepadanya di dalam segala urusannya semuanya maka Allah yang akan mengurusinya sehingga tidak perlu dia itu repot-repot untuk mengurusinya karena Allah sendiri akan mengurusinya itu yang harus kita lakukan nah, sekarang kan kita sok-sokan sesuai dengan firman Allah Taala ia tabiuna ila duruna mereka itu tidak diikuti kecuali perkiraan, persangkaan, dugaan, angan-angan saja yang ada dalam pikiran mereka. Harusnya kita nggak bisa punya, nggak punya kekuatan apapun. Kita nggak bisa apa. Yang bisa apa-apa itu Allah. Yang bisa menentukan itu Allah. Yang bisa berubah sesuatu itu Allah. Nah, jadi kita pasrah pada Allah. Makanya kan selalu kita katakan eh, supaya bangun malam harus karena pemasrahan segala sesuatu kepada Allah itu itu adalah pada waktu tengah malam itu adalah permasalahan yang sesungguhnya doa yang sesungguhnya tadarrur yang sesungguhnya karena di saat itulah Allah Taala telah membuka pintunya dan pintu rahmatnya untuk tidak semuanya sehingga sebagaimana disampaikan Nabi Wasallam setiap sepertiga akhir baik setiap malamnya kecuali malam Jumat dari awal malam maka Allah Taala turun hidup bumi turun bukan berarti dengan jasadnya tapi kemuliaannya rahmatnya lebih dekat kepada dunianya nah, karena Allah Ta'ala tidak mempunyai e, bentuk seperti yang dalam pikiran kita itu tidak sehingga maksudnya mendekat dengan rahmatnya ke langit bumi ini dan Allah Ta'ala berfirman kepada hambanya baik yang dengar atau tidak dengar tapi diucapkan selalu karena rahmatnya hal minta lebih hajat dan fa'amilah ada yang meminta hajat sekarang ini aku akan kabulkan Hal minta ibn fa'atuhulah Ada yang mau bertobat sekarang Aku akan berikan taubat tentunya Hal min mustaghfirin fa'afirillah Apakah ada yang memintakan ampun kepada aku Sehingga aku akan berikan ampun kepadanya Apa jawaban kita? Hmm. Apa jawaban kita? Kalau kita nggak bangun ya kita tidak jawab Paling jawabnya pakai ngorokan Ya kalau kita bangun Nah kita akan jawab Oleh katanya kan Ada seorang wali min awliyaillah yang dia itu suka kawin nggak melihat perempuan kita yang dikawini nah, sehingga apa tapi dia punya makomnya tinggi karena memang eh, apa namanya Nabi Rasul bersabda anjau sunnatul ambia wasiarul aulia wahiliyatul adkia jadi nikah itu adalah jalannya para nabi simbol atau tanda daripada para ulama para aulia dan hiasan bagi orang yang bertakwa kepada Allah itu nikah. Sehingga di antara tanda-tandanya seorang wali itu pernikahan. Itu di antara tanda-tandanya sesuai dengan yang disampaikan tadi. Nah, maka ada seorang yang tinggi makamnya sisi Allah SWT Dia seperti itu Nah lihat perempuan yang jadi kita dia menikahinya Kan lahum masya'unai darabihim Seperti Imam Hasan bin Ali bin Thalib bukan beliau yang meminta tapi mereka yang meminta kepadanya untuk supaya anaknya, adiknya, bahkan dia sendiri untuk dinikahi oleh Sayyidina Hasan sehingga dia menikah sampai 500 lebih jadi 300 sekian ya beliau masuk kepada perempuan-perempuan tersebut yang pernah dinikahinya nah maka suatu waktu muridnya itu mengundangnya ke rumah dan berpesan, ini guruku ini soal wali, soal basyir. Nah, kalau bisa kamu jangan uh, melihat wajahnya. Kalau melihat wajahnya dia pasti melihat wajahmu. Oke. Gitu. Nah, baik, seperti itu aja dia ya. masa dia membuat makanan dan sebagainya menyiapkan untuk disuguhkan kepada gurunya tersebut sampai datang gurunya. Dia pegang pesannya si suami itu untuk tidak melihatnya, tidak menengoknya, walaupun hati sangat ingin. Tapi terus dia terus berhasil sampai pulang gurunya itu dia berhasil untuk tidak menemannya. Tapi terakhir setelah dia itu mau pulang, kapan lagi yang melihatnya kok nggak sekarang ini? Ada juga perasaan seperti itu. Hanya dia lihat tapi sudah pergi. Kelihatan kakinya saja, tumitnya di belakang dia. Bisa kelihatan tumitnya itu. Maka harus berhenti gurunya itu. Kalau dia berkata pada muridnya sebelahnya yang antara itu siapa itu wanita yang cantik kelihatan? kata bolehnya kita adalah istri kuda aku sudah ceraikan dia. Begitu selesai, indahnya dikawin sama dulu, Setelah itu berapa bulan, berapa saat, kemudian cerai lagi. Setelah kan, muridnya itu kembali lagi, jadikan dia sebagai istrinya. Kalau sama dia apa yang dapat sampai mampu itu sangat tinggi dia bilang biasa-biasa saja bahkan kalau bangun malam itu kamu penting banyak zikirnya macam-macam lagi zikirnya kalau dia tidak satu macam aja jadi kalau sudah bangun malam sholat malam dia cuma anak anak anak sampai subuh anak anak anak akhirnya apa kata dia itulah yang menyebabkan dia itu tinggi makamnya kenapa dia termasuk dengan langsung pada Allah Taala hal mustafirin Alhamdulillah anak hal minta talibi hajatin Abdullah, an hal minta taibin fa'atubulah kata dia termasuk jadi waktunya bangun malam itu dan orang tidak bangun malam kecuali ini yang dikehendaki Allah. Jangan mereka Orang tidak bangun malam kecuali dikehendaki dia malam. Orang yang tidak bangun malam berarti Allah tidak menghendaki dia. tetap benar. Ya silahkan kamu termasuk dikendaki Allah Taala dan mereka Nah, pertama kali kalau kita ingin digandaki, kita harus memaksakan diri. Memaksakan diri dulu supaya kita termasuk yang digandakinya. Nah, nanti suatu saat kalau sudah kita termasuk digandakinya, walaupun nggak masalah alarm, walaupun tidak berpesan kepada orang untuk ketika waktunya bangun dia bangun sendiri. Itu dari dikendaki Allah Dan tidak ada seorang pun kata ulama yang meninggalkan sholat malam kecuali karena dosa yang telah dilakukan sehari sebelumnya. Jadi yang gak bangun malam berarti ada dosa yang dilakukan yang menjadikan Allah akhirnya tidak mau nggak sudi untuk bertemu dengannya nggak sudi nah, jadi malam-malam malam-malam untuk masyarakat semua urusan kita dari yang kecil urusan dapur sampai yang besar urusan husnul khotimah atau khotimah masyarakat pada Allah SWT karena kita memerlukan kepada pemasrahan diri kepadanya diucapkan bukan hanya diniatkan bukan hanya diakui tapi diucapkan itulah maksudnya mereka kalau Allah bahwa berarti siapa yang kepada Allah maka dialah yang akan cukup Kasih tahu apa yang jadi perbedaan kamu apa setiap hari. Apa yang jadi kesulitan kamu apa. Kasih tahu. Itu waktunya. Untuk kita mengadu. Kalau kita orang tua kita mengadu bagi pada Allah. Yang sangat merupakan kita melebihi rahmatnya siapapun juga yang ada di dunia. maka orang melebihi rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tinggal kita menangis kepadanya. Ya, kita share kepadanya. Kita mengadu kepadanya. Semuanya kita kepadanya. Pasrahkan kepadanya anaknya sebut satu-satu yang pertama, yang kedua, ketiga sampai semuanya itu masa badannya, kesehatannya, umur panjangnya, ilmu manfaatnya semuanya. Terangkan badannya. Dan kita artinya mereka kalau Allah Subhanahu Ya. Wabarakatuh. Allah yang berkata sesuatu yang jauh itu. Dan banyak hal yang jauh dari kita. Oleh karena kita meminta kepada Allah supaya dekatkan tanya Pak, ya Allah anak yang kaya, kaya jauh sekarang dari kita. Allah bisa mendekatkan, Allah yang mendekatkan. Ya Allah muliakan diri saya, berarti apa? Kemuliaan jauh lagi dari kita. Allah bisa mendekatkan. Kemudian, Buya alimul asir, dialah zat yang memudahkan segala hal yang sulit. Dia, bukan manusia. Ya, bukan manusia, semuanya itu yang menentukan Allah. Jadi jangan lagi kita melihat soal manusia. Kenapa manusia itu hanya didikte oleh Allah yang mempermudah yang bersulit itu Allah. Tapi kalau kita minta pada Allah langsung maka sesuatu yang sulit itu tidak mudah. Tidak ada sesuatu yang sulit di maka Allah. Waman sakana ila ilmihi wa aklihi Barang siapa yang sebaliknya yang merasa ini semua dalam usaha Ini karena kepintaranku Ini karena pengalaman wa tamada ala quwwatihi wa haulihi dan dia itu bersadar kepada kekuatannya dan juga usaha serta upayanya wa kullu wa kullu wa kallahu ya Allah bi nafsi Allah akan mewakilkan kepadanya apa yang bisa kita lakukan Pak nah, jadi dia tidak paham apa sih yang bisa kita lakukan makan sendiri alhamdulillah bisa ambil nasi sudah mulut bisa ya kan cebok sendiri bisa Jago ya, sendiri bisa, alhamdulillah. Apalagi pakai baju sendiri bisa, pakai baju sendiri bisa, pakai celana sendiri bisa, bisa. Berapa sudah? Pak lima. Nah, terus pakai ini make up sendiri bisa nggak? Alis, tulis, bisa, bisa. Sisir, sisir sendiri bisa, mandi sendiri bisa, bisa. Masak sendiri bisa, tidur sendiri bisa tidur sendiri bisa bangun sendiri bisa nggak? Ya. Nggak bisa. Ketika sakit sembuh sendiri bisa nggak? Ya. Nggak mau sakit bisa nggak sendiri? Menentukan satu menit yang ke depannya apa saja bisa. Ya, Untuk menentukan kita beri tunjuk pada anak kita bisa nggak? Berapa bisa berapa yang kita? Berarti kalau kita bersandar dan bersandar kepada kita yang kita lakukan cuma beberapa hal sedikit. Rugi apa tidak? bisa lagi masak. Eh, minta ya Allah, jangan biarkan ada orang lain yang memasak kecuali aku sendiri. Ya nggak apa-apa, nggak usah minta juga nggak apa-apa. <laughs> Karena apa? Itu urusan kamu kecil bisa, bisa. Itu aja bisa kamu lakukan. Eh, menjahit belum tentu bisa. Saya nggak bisa menjahit, saya nggak bisa mencuci, saya bisa makan, saya bisa motong, kue, bisa, bisa sesuatu yang tidak berada di dalam jangkauan anggota badan kita itu lebih banyak. Kita punya anak berapa, urusannya itu berapa, semuanya itu tidak mungkin kita itu bisa awasi semuanya, tidak mungkin kita bisa barengi semuanya, tidak mungkin kita bisa bisa menjaga kesehatan semuanya, tidak mungkin kita bisa mencebok, tidak mengurusi kesehatannya semuanya, tidak mungkin. Tidak mungkin banyak hal. Nah, kita belajar, pengen ilmu yang kita pelajari itu langsung berada di dalam pikiran kita kita menghafal-hafal-hafal terus nggak bisa habis itu aku itu nggak bisa baca baca bisa menetapkan di sini bisa allah. rugi ya kalau nggak bisa dapat Allah itu maksudnya yang merasa ben, dia tenang bahwa ini karena aku ini usaha aku ben, ini adalah upaya aku aku merasa aman karena apa ini semua ada yang aku akan temui di bawahnya aku aku lebih bagus dari dia yang merasa bersadar dan dirinya semacam ini maka Allah Ta'ala juga akan sadarkan semua yang diinginkan kepada dia sehingga banyak gagal, gagal, gagal, gagal, gagal semuanya tapi para ulia tidak para ulia Allah sifatkan di dalam sifatnya di dalam sifat mereka yang di, telah ditetapkan di amal Qur'annya lahum mayyasyaun mereka itu apa saja yang diinginkan itu di sisi Allah Allah akan kabulkan kenapa? bersandar pada Allah bersandar pada Allah jadi seharusnya tidak bersandar pada Allah insya Allah Insya Allah saya akan usahakan di Bismillah. Semua ini kembali kepada Allah. Tinggal kita setiap apapun di Allah. Bantu aku ya Allah. Bantu. Jadi semua Omong, omong, pak, tambah banyak omong, tambah banyak masalah kepada Allah. Karena ya, kenapa? Inilah zaman yang kata Nabi Muhammad nanti di akhir zaman dan dihitung seorang itu beriman dan bertakwa kecuali dikatakan orang-orang gila pada was-was. Ngomongnya was-was. Allah, Allah. Eh, tadi Allah udah untungnya. Ngomong-ngomong terus, masalah was-was buat apa? Asal dari bagi Allah aku paksa barang urusan anakku dia mau berangkat sekolah dia selama sampai ke rumah nanti ada lagi eh, eh, yang kita suruh ke pasar ya Allah selamat dia ya Allah selamatkan dia sampai dia kembali lagi tambah banyak kita ngomong seperti itu tambah banyak pahala yang urusi orang biarkan orang mau bilang kita orang gila biarkan yang penting Allah itu nah karena apa orang semuanya seluruh manusia walaupun ngomong apa saja nggak ada artinya untuk kita nggak bermakna sama sekali untuk kita harusnya seperti itu Bapak di Allah, Bapak sudah pada Allah. Sekarang sekarang kita apa yang kita lakukan? Alhamdulillah, saya berkhidmat kepada Allah. Hmm. Intan surga yang surga. Ah, tidak kita kepada Allah. Sakit, ah, sebelum kita minum obat ya Allah, aku pasal kepada Aku akan minum obat ini, kumohon padamu, tidak aku sebuah ya Pasrah, Pasal. Ayo. Bismillah. Ini ya semacam itu, itu luar biasa. Tapi ini tidak. Allah tak tahu apa yang dilakukannya. Jadi, wah, Tambah, obatnya saya nggak lupa, saya nggak minum. Langsung datang kalau galau pikiran dan sebagainya. Bersandar pada Allah. nggak bersandar pada Allah. Walaupun sudah lewat waktunya, walaupun sudah jauh dari tempatnya, tapi Allah yang menentukan dia sakit atau tidak. Kita nggak bersandar pada Allah. Nah, gitu. Kemudian Wa tamadala qadihulim wa qalahu Allahu ila nafsihi wa khazzalahu wa wa ahmalahu falam tanjah madalibuhu bagaimana kita laksana? keinginannya Nah mungkin bisa terlaksana yang bisa kita laksanakan itu sedikit yang bisa kita laksanakan itu sedikit jadi seperti apa orang mengatakan e, manusia itu bisa bikin pabrik ya hebat ya ya kan memang benar pabrik itu sampai bikin manusia hebat manusia tapi yang bikin akalnya orang itu yang menciptakan kekuatan untuk membuat pabrik itu, itu siapa sesuatu yang kecil yang dinisbahkan pada manusia. Pabriknya pabrik apa? Pabrik sepeda motor. Pabriknya pabrik apa? Pabrik mobil. Ada nggak pabrik kotak? Ada nggak pabrik kekuatan? Ada nggak pabrik urat? Jadi kalau uratnya kejepit diganti sama urat baru. Gitu. Terlalu kecil ya dalam manusia itu terlalu kecil. Tapi yang dilakukan oleh Allah itu sesuatu yang hal luar biasa. Itu sombongnya manusia seakan-akan mau mengatakan Allah siapa ya? Pusing aja nggak bisa merubahnya. Pusing aja nggak bisa menyembuhkannya. Kecuali harus minum obat dulu dan sebagainya. Bagaimana dia akan mengalahkan kekuatan Allah SWT. Jadi kunci utama untuk hidup ini supaya mudah adalah bertawakal kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Kalau tak jamaah talibu nggak bakal sukses. Semua keinginan nggak terlaksana. Karena yang menentukan bukan dia, yang menentukan bukan obat, yang menentukan bukan pekerjaan. Nah, jadi sama seperti kalau orang e, eh, PNS misalnya dia pengen jadi PNS sampai sekarang masih uh, apa namanya honor pakai apa kontrak masih belum diangkat jadi seperti dia sampai dia eh, teriak-teriak stres dan sebagainya karena dia belum diangkat sebagai PNS padahal teman-temannya sudah diangkat jadi PNS emang PNS yang bisa hidupinya emang PNS bisa menghidupi tidak emang terbaru kenapa dia itu terlambat mau jadi PNS-nya yang lainnya sudah duluan tapi itu tidak memastikan bahwasanya kalau yang PNS duluan itu akan merasa aman yang pasti aman masa depannya belum tentu tidak memastikan itu semua yang pasti itu Allah yang belum itu adalah Allah nah, jadi banyak dalam hal ini manusia-manusia itu hamba-hamba Allah itu sombong sampai melampaui batas kemampuannya oleh karenanya status yang terbaik di antara hamba-hambanya itu adalah status menjadi seorang hamba yang sebenarnya itu adalah status yang paling baik di antara manusia bukan status sebagai seorang alim ya bukan status sebagai seorang pejabat tidak bukan status sebagai seorang kaya tidak tapi status yang terbaik di sisi Allah adalah status menjadi seorang hamba saja dengan arti yang sesungguhnya apa tidak sesungguhnya sesungguhnya mana ada budak itu membilang pasrah kepada tuannya makan apa yang diberikan dan disediakan oleh tuannya, memakai pakaian apa yang disediakan dan diberikan oleh tuannya, keadaan yang harus dia jalani, keadaan yang telah disediakan dan dipersiapkan oleh tuannya. Itu adalah salah hamba yang ingin dimakamkan sisi Allah. Itu makom ridho buat taslim. Jadi hal itu seperti itu. Nah, jadi apapun keadaannya itu, yang bisa berubah siapa? Allah. Gak usah kita itu sampai ke sana ke sini ke sana sini hanya untuk supaya membersihkan nama kita karena kita sudah terlanjur difitnah dan sebagainya. Ya, saya harus hak wa zahaqal badil innal batila kana. Dengan sendirinya akan berubah itu. Dan berubah. Nah, oleh karenanya kan paling repot itu bagi orang dekat pada Allah berhubungan dengan orang yang bagaimana. Maka jawabannya adalah paling repot bagi orang dekat pada Allah berhubungan dengan orang yang tidak paling mudah kita bermuamalah berhubungan dengan orang yang dekat kenal Allah coba lihat, orang kalau tidak ada iman yang sama Allah sulit kita berhubungan nah, tapi kalau orang itu dekat kepada Allah maka sus amat mudah sekali kita itu untuk berhubungan Tidak ada sesuatu yang takut tidak perlu ada semuanya solusi Tidak ada beban tidak ada beban tidak ada masalah tidak ada masalah semuanya mudah nah, itu jadi ilmu yang semacam ini itulah yang masuk ke dalam balik wani walayan biar mereka itu semua tenang pikirannya, nggak kacau balau, nggak ada ketakutan. Begitu film pecah langsung marah-marah. Dan begitu uang datang yang lambat sehari saja sudah pikir jangan-jangan jangan-jangan. Iya tadi ada dulu nasehat kepada Allah. Kalau memang rezeki tidak bakal mana-mana, tenang. Kalau nanti ini pasti sampai pada tenang. Itu maksudnya yang menyerang Allah itu memberikan ketenangan jiwa tapi yang gak punya itu jadi ya dia merasa takut eh, jadi sampai dia itu berusaha untuk mencamplok atau mengambil haknya orang lain karena apa? karena tidak ada keterangan dirinya dan seakan-akan Allah Ta'ala itu tidak bertanggung jawab atas ciptaannya Allah sekali mencipta, Allah bertanggung jawab dengan ciptaannya semuanya bukan hanya manusia yang ditambah oleh Allah Ta'ala dengan istimewaan dengan akalnya yang Allah berikan kepadanya Binatang pun yang kami akal, Allah tetap memberikan makan kepada mereka semuanya, apalagi manusia. Kali nah, kata Nabi SAW bersabda, "Lau tawakkaltum ilallahi haqqa tawakkulihi." Dan kalau sopapa kalian bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakalnya, maka niscaya darozakum kama razaqat kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah telah memberi rezeki para burung-burung dan apa itu untuk himasa apa wa taruhu bitona mereka itu ketika berjalan keluar dari rumahnya dan karena apa itu pulang rumahnya sudah ada karena ya. Iya. ada di sini atau bisa ada di sini tapi bisa apa ada bisa kenapa dia yakin Allah akan memberikan makanan untuk bisa ini kan tidak lah Terus tumbuh-tumbuh, tumbuh-tumbuh sampai uangnya miliaran, uangnya triliunan itu hidup berapa lama? Kita hidup berapa lama uangnya? Nah, oleh karena ini termasuk orang yang rugi semacam itu. Siapa yang bikin dia rugi? Ya siapa lagi yang bukan musuh kita yang kurang ajar itu? Nah, setan itu. Nah, dia nggak senang, kalau kita senang nggak senang. Dia senangnya itu kita itu harus dalam keadaan kau kacau pikiran kita, galau pikirannya, stres hidupnya. Kayaknya begitu itu setan. Nah, oleh supaya supaya nggak stres gimana Allah Taala memberikan solusi ala bizikrillah dan lain nah jadi minna dulu itulah kebahagiaan tenang hati nggak ada permasalahan seperti kalau kita sekarang ini sedang belajar di tasawuf kita tenang ada pikiran Bujuk sampai di rumah atau lagi datang lagi yang nah, itu nah, jadi kalau mau tetap seperti itu tenang saja gimana ya di sini terus nah masalahnya kan saya juga terbatas terus sama menikah Nah, jadi seperti itu. Jadi kadang manusia bukan diri dengan zikir. Nah, nggak zikir dengan ini, zikir dengan yang lainnya, zikir dengan misalkan kan YouTube, misalkan ini sebagai yang beri kesempatan buat kita untuk melakukan kita, untuk meracuni kita yang mampu Dan ingat, ya, sekali lagi selalu Ustaz Ustaz apa Ustaz tekankan eh, masalah ini, istri, suami, anak, keluarga itu orang lain. Jangan baik, ya istri, suami, anak, keluarga itu orang lain, bukan kita. Yang ditanya itu bukan mereka. Yang ditanya itu bukan kita semua. Yang bertanggung jawab bukan mereka. Yang akan diminta bertanggung jawab bukan kita semuanya, tapi satu-satu. Yang menentukan dia itu masuk surga atau tidak, tidak ada keluarga, tidak ada, tidak ada, tidak ada anak, istri, suami, tidak ada kita sendiri. Yang menentukan kita aman daripada azab kubur itu nggak ada keluarga, nggak ada ya, istri, ada kita sendiri yang menentukan. Terserah mereka mau berbuat bagaimana terserah, tapi yang pasti bahwasanya segala sesuatu itu dilimpahkan kepada diri kita sendiri yang bertanya Allah langsung kita sendiri jawab nggak ada saya Rob mewakili dari istri saya saya Rob saya mewakili anak saya nggak ada kita sendiri apa yang Allah Taala dalam Quran landasannya apa Hah? Eh, apa sebenarnya alika hasiba baik apa apa sebutnya dan Allah akan meletakkan segala sesuatu itu di unati apa itu dan jadi segala pertanggungjawaban itu bukan kepada keluarga kepada per orang dari keluarga luar, jadi nggak ada Eh, secara majmuk itu nggak ada, tapi individual yang ditanya. Jadi kita paham, ingat suami istri, anak dan keluarga itu orang lain. Sedangkan yang ditanya yang menjadi sasaran, yang diuji, yang dicoba kita sendiri. Nggak ada yang sama lain, karena yang Allah Taala mengatakan, aku satu, aku, satu aku kan dulu, aku satu Jadi dulu, kalau ada kelebihannya, kalau kita bisa, nah eh, silahkan keluarga bisa lagi, silakan tetangga, kerabat dan sebagainya silakan. Tapi yang pertama ini matikan jiwa kita, matikan hawa nafsunya. Jangan sampai kita merasa lebih baik daripada orang lain apapun yang kita lakukan. Jangan sampai kita merasa bahwa yang memberikan bulan-bulan-bulan itu kita. Kita ini cuma seperti boneka yang diberikan atau atau Allah, dimanja oleh mata dan kebaikan berupa ilmu dan kebaikan berupa harta, juga kebaikan berupa harta semuanya Allah kasih. Allah nggak ada sangkut paut manusia nggak ada sangkut paut manusia itu karena ini nggak ada semuanya itu nggak ada semuanya Allah nah, gitu loh nah, kalau seperti itu hidupnya enak tenang mau tidur Bismillahirrahmanirrahim mau datang jambi mau Bismillah ya Allah dengan nama ya Allah kan kalau bukan karena mau gitu. aku pasrah dan dengan nama bulan ya kalau engkau tidak mendengar pasrah tidak akan dari mulai masuk ke kamar mandi semua doanya itu adalah pasrah kepada Allah nah, tapi memang kita ini hebat bahkan terlalu hebat karena apa karena banyak jalan kita banyak doa tapi nggak tahu apa artinya nggak paham apa maksudnya tujuannya apa pada Allah Taala itu mensiratkan sesuatu siratan keimanan ketakwaan keyakinan dalam hati kita kalau kita itu benar-benar menjalani menerapkan kenapa Begitu kita bangun, kita bisa diberitakan kepada Inna bihol sama waktu arti itu dalam hari Kita ayat itu berdiri. Tapi itu maksudnya? Jangan suruh baca ayat aja Renungkan artinya Begitu kita bangun dari tidur langsung Renungkan kebesaran Allah, keagungannya apa yang manusia Inna semua sama waktu Di dalam ciptaan langit dan bumi itu Siapa manusia bisa bangun itu? Bangun rumah saja hanya butuh-butuhkan waktu yang lama Allah Ta'ala tidak mengetahui alamannya kalau bisa mau adalah dan nah, ya, perbedaan keadaannya semua malam dan siang semuanya si bangun bangun dari tidur langsung itu yang direnungkan dan pikiran Allah yang maha agung Allah yang maha perkasa Allah yang maha segala galanya ini kecil nggak punya kemampuan apapun jangan sombong itu sombong sifatnya Allah jangan jangan sampai kita itu merasa tidak menerima itu sudah diberi nikmat yang banyak ya Allah Taala jangan jadi ingat terus pada hari itu maksudnya jadi semua diajarkan Nabi Muhammad SAW itu kalau diterangkan, lalu diamati, dipelajari, difahami, diteliti, maka bunyi itu seperti itu semuanya. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita tidak cuma baca disangkanya ayat itu yang ada penjagaannya, ayat itu bisa menjadikan kita itu banyak uangnya, ah, itu baru kita. Tapi nggak paham apa yang dibaca apa, apa, apa, apa, nah, apa. Kemudian Walam tesal ma'aribu. Semua kejadiannya dia akan mudah dirayakan dia. Wahada maklumun ala fati min nususi syariah wa anwa'i tajalum. Dan ini sangat diketahui secara pasti berdasarkan pada nas-nas syariah dan juga berdasarkan kepada beberapa eksperimen, beberapa pengalaman-pengalaman baik diri sendiri maupun orang lain. Gultu, kamu katakan kata syariah Wa kalamun mu'alif rahimahullah ta'ala bihan masalah amun. Maka perkataan musallif, musannif atau mu'alif daripada hikmahnya tersebut itu am. Bukan khusus am secara menyeluruh. Takmin. Ya tanawal kutamat lebih minal matalib diniyah wa dunyawiyah. Baik urusan agama maupun urusan dunia itu kita nggak mampu. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah menerangkan nasi, kalau nasi di piring, menyuapi anak. itu aja. Tapi siapa yang menggiring pembelian nasi? Siapa yang menggiring pemberian uang itu? Sehingga kita mampu untuk membelinya. Siapa yang memberikan kekuatan orang yang beli nasi itu bisa pergi dari rumahnya pergi ke pasar untuk beli beras? Itu siapa yang memberi kekuatan semua itu? Semua Allah, bukan kemampuan kita. Kalaupun kita mampu, kalau kita berada sebelum kita sampai ke tokonya itu kita meninggal dunia. Kan? Jadi seperti itu. Sebelum kita sampai, ternyata urat kita sakit, akhirnya kita nggak bisa bergerak. Allah yang berkata. Jadi kemampuan itu terbatas sekali, sangat terbatas, kecil sekali. Yang bisa kita lakukan itu sedikit. Yang nggak bisa kita lakukan buahnya, yang bisa kita lakukan itu hanya 0,0,0,01 persen daripada 99, koma, koma, koma, sekian persen daripada Allah yang mampu melaksanakan. Jadi biar kita paham. Jadi harusnya apa yang kita lakukan? Syukur. Kapan pun syukur. Dalam karena sakit, syukur. Dalam karena fakir, syukur. Dalam karena diuji, syukur. Karena semuanya nikmat. Apa kata Allah? Fadla minallah. Semuanya itu keutamaan. Semuanya itu karunia. Semua itu adalah kenikmatan yang Allah berikan dan Allah berikan kepada hamba-hamba. Ya, allati ma'al amriha ila din. Yang nanti urusan-urusan hmm. daripada urusan dunia itu juga kembali pada agama. Wa asyrafu tilkal matali wa aktaruha kawatik wa ma'atik Dan yang paling mulia di antara permintaan-permintaan tersebut dan yang paling banyak kepastian dan kasih sayang eh, dan apa hambatan. Akhadul murid fi suluki sabil tauhid Wa fihi ta'alluq billahi ta'ala ahakku wa aswab wa fi jami' juz'iyatihi arruju' ila Allah ta'ala aula wa aujab. Akhadha murid disuluki sabili tauhid. Jadi seseorang murid itu dia itu menjalani jalan menuju kepada tauhid dan Allah. Wa fihi taalluq billah maka dengan jalan kita itu menjalani apa gitu ini loh maksudnya suluk ketawa itu begini dan kita berusaha untuk menyatukan semua hal itu pada Allah mulai kita bangun tidur sampai kita tidur nggak ada lain ujung-ujungnya Allah dan kita bisa melakukan bisa sendiri dia ya, sendiri bisa bisa jalan oh gitu terus siapa yang memberikan kekuatan untuk menjalankan saya memberikan lintasan untuk supaya kamu itu mau berjalan sana berapa banyak orang yang di tempat tidur desa dia sudah buang air kan? Dan berapa banyak orang yang akan berangkat turun dari tempat tidur mau berangkat kamar mandi, tapi sebelum sampai kamar mandi dia sudah meninggal. Nah, jadi saya bilang tahu jadi kita itu menjadikan semua yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai akhir kita tidur semuanya itu ujung-ujungnya Allah. Nah, itu yang dimaksudkan kalau kita bertafakur kepada yang semacam itu, maka kita akan mengetahui bahwasanya Allah itu sangat luar biasa. Sebagaimana kata seorang uh, sufi, man arafa nafsa arafa itu nafsa dari segi apa saja dari mulai segi apa saja jalan apa saja pokoknya barang siapa yang sudah mengetahui terkait dengan dirinya maka dia tahu siapa ada Allah Wafi fi billahi ta'ala haq wa aswab itulah yang benar Wafi jamin jusiyati juziyati illallah ta'ala aula wa awja bahwasanya kita semuanya kembali kembali pada Allah dalam urusan sekecil apapun harus kembali pada Allah taala makanya kita diperintahkan untuk bis bila dalam segala hal mau ngambil kutu bismillah nah, bukan karena remehnya tidak tapi karena kita meminta keberkahan pertolongan supaya kutu yang kita dapatkan lebih banyak lagi nah, itu maksudnya tujuannya bukan karena remehnya tidak kecuali kalau susah yang remeh seperti tidak sadar dari sadar dari tempat ke tempat yang lainnya maka memulainya dengan pembacaan bismillah ada pahalanya tapi kalau pahala zikirnya tetap ada karena di itu zikir mau dibaca kapanpun itu termasuk zikir. Nah, untuk apa? Supaya kita ingat Allah dengan nama Allah kan? ini dari Allah, ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Harus kita boleh dengan nama Allah. Itu maksudnya. Mau tidur, mau duduk, mau bangun, mau mati, mau wudhu, mau sholat, mau baca Quran, mau makan, mau minum, mau apa saja bisa. Kenapa? Kita kecil, nggak ada apa Kalau nggak ada Allah, maka tidak ada. Nggak ada bapaknya kita semua. Jadi yang kita sombong-sombongkan dengan harta benda yang kita miliki, yang karenanya kemudian status sosial itu berbeda, itu yang menentukan juga Allah. Jadi yang sampai kita itu merasa sombong dengan perbedaan status sosial kita. Belajar apa? Karena min ar wal amr al-aqil an khasisahu fi mizani kala'a wa yufridahu akibat masalah fi mazidin dan kalami falidhalika qala min alamatin najahi min alamatin najahi fi nihaya arju ila Allah taala fi bidaya nah itu nanti eh, hikmah yang lainnya kita akan bahas di masa yang akan datang Allah subhanahu wa taala mari eh, eh, ya ada orang biasanya haid 10 sampai 5 hari jadi dia merasa nggak pernah merasakan Ramadan secara sempurna eh, 10 eh, sampai 15 hari yang karena dia ingin menjalankan Ramadan secara sempurna bolehkah dia memakai obat di mulut seperti orang haji dan umroh untuk menunda haidnya iya boleh karena itu wasail wasa. al wasail yang hukumil magasir jadi wasail itu perantara untuk sesuatu. Jadi kita kan minum obat penunda haid. Nah, itu kan berarti wasilah, media. Nah itu tergantung niatnya apa. Kalau niatnya maksiat, jatuhnya maksiat. Kalau niatnya kebaikan, jatuhnya baik. Yang penting satu lagi ditambahnya apa itu tidak ada madorotnya, tidak ada bahayanya itu. Amin.